Loh, saya pernah punya santri padi sampai sekarang sudah 8 tahun di rumah gak khatam. Bapak itu mudin, gerembeng gak khatam. Akhirnya bapaknya tak konsetor, rongulan nyerah. Wong tua juga ya kadang dolim, mungkin dia rapal gak maksa. Kalau betul anak goblok mesti faktor turunan. <laughs> saya ulang lagi ya, ini barang hak. Saya akan ngomong begini terus sampai mati. Sampai mati, sampai ketemu pangeran. Sebenarnya Allah itu fair. Allah berkali-kali ngintikan gini, ini di awal surat Juz 26 lah. Kul ara'aitum ma tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawat. Kata Allah, enggak apa-apa saya ada Tuhan, enggak apa-apa. Tapi yang kamu anggap Tuhan, tunjukkan reputasinya. Apa mereka bikin langit dan bumi? Kalau misalnya enggak kuat bikin langit bumi, urun ya. Am lahum syirkun fis samawat, urun semen sitok, sementing urun. Misalnya Yesus kamu katakan Tuhan, apa ikut menciptakan bumi wong lahirnya di bumi? Berarti bumi sudah ada. Fir'aun lahirnya di bumi, ada tanggalnya sebelum Masehi berapa tahun. Kecuali kowe ngene, Firaun lahir ning awang-awang, ora ngono langit bumi. <laughs> Wong Firaun lahir ning Mesir. Wis ana Nil. Ujuk-ujuk jadi pangeran rapi lok gawe kok jadi. Sebenarnya pangeran Nusfer, aruni, gak apa-apa. Mereka Tuhan gak apa-apa. Kamu aruni mata kholaku menalari. Tunjukkan ke saya reputasi gawe langit bumi kok apa. Nah kayak gawe urun urun. Amlahum sirkun bersama urun urun. Sirkun urun. Jadi Tuhan tuh fair. Tapi ayat-ayat ini tidak populer. Mubalek mau nerang tolong ayat. Ono mati dalil kulo nafsi dzaiqatul maut. Nah ono wong kawin wamin ayati. Nah ono wong sunat wa gopu ambil lati Ibrahim ilaman safiana nafsa. Makanya seperti ini akan ditutup Jibril karena kenapa Quran jadi tiga ayat? Lane <laughs> hati-hati, mesti dihisap. Orang paling minim dihisap Jibril itu saya karena masih utuh 30 juz. Yang Quran udah ditolong ayat itu terus piye? Coba sekarang sama yang tak nih. Orang orang wong cerdas wong Mekah kok Jubair bin Mut'im, eh, Mut'im bin Adi. Mut'im bin Adi cerdas-cerdas wong Mekah. Mut'im bin Adi itu filosof, pakar. Ketika perang Badar uang kafir kalah, itu ada sekitar 70 orang kafir yang ditawar ditawan di Medina. Singkat cerita, Mut'im bin Adi ini jadi jubir orang kafir untuk membebaskan tawanan lewat tebusan. Lewat tebusan lah iki nak tebusan iku cara khawarit berarti Muhammad ngembar wong kafir asal ba iku kue kafir kang di keyakinan iku kafir berarti ki suudzon mek Kanjeng tapi sing bener adalah Islam membiarkan kompetisi benal haki wa benal batil toh akhirnya menang barang hak awas saya eling awas kena salah pikiran tak tuntut dulu nanti do akhirat jadi em hal iku ora kok ngimbalno kafire gak mergo mesti menang kaya kowe lah kowe misalnya ada anak miktisen kuat terus tukaran ambek cak SMA kira-kira mbok baro mbok pisah barno kae mesti menang ngono maksudnya ya paham ya nganti kowe misah mergo anakmu kok retoreten potensi kalah ya ta kowe nak yakin menang kira-kira mbok barno ta mbok pisah barno lah barno ne Islam kompetisi hak batil koyo ngene iku kowe nyontokno kok angel temen ora dicontokno sing ana <laughs> paham ya? mergo mesti menangi barang hak Paham ya? Paham tenan to, rawas kena paham. Nah, bareng M bin Adi jadi dadi delegasi. Ape? Napa? Bebasno tawanan. Nabi pas maghrib, dalam mau surat, ya dalam pancen Nabi wong keramat ya, mukjizat. Nabi maca surat tur, mau maca Quran, maca Quran. Nabi nak maghrib pasiku dalam mau maca surat atur, watur wa kita bim mastur fi rokim mansur wal baitil wasak fil far Terus ana ayat terus wis ana ayat am khuliku min ghairi sayin am humul khaliqun am khalaqus samawati wal ard bal kinun. Tak terjemah ya manane. Am khuliku min ghairi sayin Apakah alam raya ini semua penghuninya itu diciptakan tanpa sebab? Tanpa pembuat, tanpa yang menciptakan. Am humul khaliqun atau yang mereka orang-orang kafir merasa sebagai pencipta langit bumi. Ya sudah, amkholakus sama wati wal ardo. Apakah Tuhan-Tuhan itu menciptakan langit bumi? Atau mereka yang menciptakan langit bumi? Bala mereka pun tidak yakin. Artinya gini, ayat itu artinya gini. Kalau selain Allah itu Tuhan, tunjukkan apa mereka bikin langit bumi. Fir'aun lahir di bumi, Yesus di bumi, Lata Hubal di bumi. Bahkan materinya dari batu. Wong materi ini kok watu kok jadi pangeran. Watu pangeran Hubal di sini. Di sini watu. Barang tiga imripat terus jadi pangeran kan, jadi pangeran aneh kan. Buat terus aneh ayatnya ini. Amhol aku sama wal ardo. Kalau kamu tidak ngakui Allah sebagai Tuhan, ya kamu harus yakin kalau langit bumi kamu yang menciptakan. Wong allah wa ra pangeran berarti ini kue kue berarti segala langit bumi. dan mereka pun nggak ngakui umpamanya ra gawe langit bumi. mut Mut'im bin Adi saking enggak kuat marani Nabi sungkem. Ya Muhammad mata tali akli Muhammad utekun tek gue ngelawan kue. Wis iman emat, iman iman iman. Mergo logika iya ya. Nak pangerane lata hubal lahirnya ning bumi. Nak pangerane manusa, manusa ora melok gawe langit bumi. Langsung semat iman iman mentek men akal entek. Tapi ayat iki mau balik dora apa lagi-lagi. Dan ini masalah. Jadi dulu tuh banyak orang kafir mau apa mlebu Islam mergo Quran ngekeki mahlatun nazar, kesempatan berpikir pikir. Makanya wa in ahadum minal musyrikin astajaruka ya fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. hilil kafirina amhilhum ruwaida. Ini adalah jeda berpikir, bukan urusan ridho bil kufri asar bah. Oh itu kowe khawar itu takut tekel. Mulane khusyuk Umar ini dikurangi. mikir sing dhuwur, ibadah sing dhuwur, eh dikurangi. Penting gak maksiat. Sing buat nopo. apa? maksiat. Karena agama ini mulai dulu ditolong pakai hujah kul falillahil hujjatul baligh. Jadi dulu tuh Nabi itu kalau nerangkan Quran ini misalnya gini ada ayat gini misalnya di surat Kahfi. Ma asyattuhum khalqas samawati wal ardi wala khalqan fusihim. Jadi pangeran, aku rapopo, ora pangeran ora tapi saya harus punya bukti bahwa mereka pencipta langit bumi. Kata Allah, ma'asyad, ora nyeksain ingsun khalqa samawati wal ardi. Bahkan wala khalqa anfusihim. Bahkan saya tidak menyaksikan kalau mereka menciptakan dirinya sen. lah saiki Fir'aun misalnya ditakok iman abuka. ndekne di bapak. Mulane bener Nabi Musa langsung nganggo jurus robbukum warobu abaikumul awalin. Terus diam-diam mereka iman. Gue mereka mikir, nak Fir'aun pangeran, babai gak pangeran. Kan pangerannya terlambat datang. Berarti babanya dulu tanpa tuh kalau Yesus Tuhan berarti periode sebelum Yesus tanpa tanpa Tuhan. Jadi jelimet. Orang ngono maksudnya ra Tuhan, Tuhan Bapak sing Tuhan tenan. Berarti ya sito. Ora situ loro. Nah, macam-macam. Sehingga orang-orang kayak saya termasuk yang berpikir, Islam itu gak apa-apa, dipelajari di mana saja oleh siapa saja gak apa-apa. Asal Islamnya apa? Asal asal pasti akan yang dialami adalah balnak bil haqqi alal batil. Dan uniknya ini mukjizatnya Quran. Banyak pendeta biarawati masuk Islam setelah penelitian perbandingan antar umat beragama. Tapi orang Islam yang jadi Kristen rata-rata wong desa sing terbelakang. Jadi cara kula ya ora dadi Kristen. Zaman Islam lah wae imane wis mukhtalaf mergo mukolit. Ya ora. Lo coba imannya wong desa-desa sing ora tau nadzur, ora tau salat, ora tau nadzur, ya ora tau roh Nabi Muhammad wong di lahire ning di pokok Islam iku mergo KTP. Islam ini muhtalaf enggak muhtalaf alaih enggak cara ulama. Enggak jawab saja. Muhtalaf alaih bisa saja dia jadi Kristen itu cara ulama ya pidago mau panjen ra tahu Islam karena Islamnya mukallid banyak ulama yang mengatakan tidak sah. Paham ya? Islam itu harus bin nadzuris sahih. Dia harus pernah mikir yang ben benar. Sementara yang masuk Islam dari kalangan non-muslim rata-rata yang terpelajar apa awamnya? Terpelajar. Itu menunjukkan bahwa Islam siap kompeti kompetisi. Karena tadi pasti yang terjadi bal naqdhifu bil haqqi alal batili fayadmahuhu fa huwa zahid. Ketika kebenaran ini datang pasti menghancurkan kebati kebatilan. Coba sekarang dicek saja. Nah, karena saking pedenya Quran, pedenya Rasulullah, Nabi ngekei waktu jeda. Jadi waktu jeda itu ibarat kue di anak koyo McTyson kuat, tukaran ambek cah krempeng bocah SMA. Kira-kira ku kue kesusu misah apa bok barno? Barno. mereka kue rakwatir anakmu kalah. Nah kira-kira seperti itu. Barang hak kom hak kompetisi barang batil lah mesti menang sing Sehingga kita tidak perlu khawatir kalau Islam itu kompetisi dengan non-Islam dalam hal hujah loh ya. Bukan kehidupan mapan ya, tapi dengan, dalam hal apa? Hujah. Argumen basi. Tentu logika argumentasi satu Tuhan dengan banyak Tuhan kira-kira akal gampang terima mana? satu Tuhan. Ning dinggon jago ya sitok, pemenang ya, bu, sitok. Kan gak iso lomba, oh, pemenangnya tiga. <laughs> Kan jadi aneh. Ya finalisnya tiga mungkin, tapi yang didumeneh tetap. Tapi nak hure pemenangnya <laughs> tiga kan aneh. Sehingga kita tidak perlu khawatir ketika agama ini dikompetisikan dengan barang batil. Lagu yang dimaksud kulat apa? Sebutin mau kul kulillah terus wa inna au iyakum la ala hudan au fi dhalalim mubin. Kira-kira maknane ya wis gak apa-apa kowe mikir Islam cek mikir kafir ya tak serahno kowe mbondi sing sesat. Nah, iku ora kok Kanjeng Nabi mamang ning kebenaran Islam iku ora ngekeki kesempatan non muslim berpikir Islam secara apa jer jernih. Tongko nak wis berpikir jernih pasti ja'al haqqu wa zaqal batil. Niki jelas gitu.